Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk membahas amalan hati. Kita sudah membahas amalan hati yang terakhir yaitu roja, <clears throat> harapan. Kita teruskan keamalan hati yang berikutnya al-khauf wal khasyah. Bahasa kitanya takut. Sebutan lain untuk khauf dan khasyah adalah al-faza dan al-ham. Al-ham keresahan, kegelisahan atau tidak nyamannya hati. Khasyah berasal dari kata khasya dengan dikasrahkannya shin. Kemudian masdarnya khasyah, khafa mananya sama dan ada lafad-lafad lain yang mirip dari aspek makna khauf khasyah al-wajal ar-rahbah Lafaz itu berbeda tapi maknanya sama. Adapun para ulama ahli bahasa ketika menerangkan makna khauf dan khasyah mereka mengatakan fal khaufu ibaratun an ta'allumil qalbi bisa bisababi tawaqqu'il makruh fil mustaqbal. Khauf adalah ungkapan tentang tidak nyamannya hati karena sebab-sebab akan terjadinya sesuatu yang tidak disukai di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang dia mungkin akan mengalami beberapa perkara yang tidak dia sukai. Tapi belum terjadi. Tapi mungkin terjadi. Bahasa kita ya khawatir. Itu khauf. Rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Tapi mungkin terjadi di masa yang akan datang. Adapun, adapun khasyah lebih khusus maknanya dari khauf. Khasyah itu khaufun makrunun bil ma'rifah. Khasyah itu adalah rasa khauf yang dibarengi dengan ilmu, dengan pengetahuan. Maknanya khasyah itu takut terhadap sesuatu yang sudah dia ketahui secara pasti. Apa yang dia takuti. Kita melihat ada kabel tercolokan dan tidak terbungkus eh, kabel, tidak terbungkus plak plastik. Berani nggak kita memegangnya? Tidak berani. Karena apa? Takut Nah, takut apa? Kesetrum. Kita tahu secara pasti gimana kesetrum. Kita akan kosong karenanya. Jadi takutnya itu dengan ilmu sudah tahu apa yang ditakutinya. Itu khasyah. Kita takut terhadap singa. Khauf apa khasyah? Khasyah karena tahu singa. Singa itu lebih kuat dari kita lebih lincah, lebih kencang larinya dan bisa memakan kita. Kita tidak bisa memakan dia. Dia bisa memakan kita. Makanya takut. Ada ular kecil, tapi begitu berdiri si anunya si lehernya meber. Ular apa namanya? Ular kobra. Gak berani kita dekat-dekat. Takut. Karena tahu itu beracun, bisa mati kalau kita dipatuk. Khauf apa khasyah? Khasyah karena ketakutan itu dibaringin dengan ilmu. Adapun khauf takut terhadap sesuatu yang kita belum tahu apa yang ditakuti itu. Contoh tengah malam ada tempat sepi kita takut lewat sana. Apa yang kita takutkan? Belum tahu apa. Mungkin di sana ada begal, rampok yang bersembunyi. Mungkin ada ular, mungkin ada jin jahat. Mungkin kalau kita lewat nggak ada apa-apa ya. Mungkin kalau umpamanya ada rampok, rampoknya seorang kita bisa lawan, nggak terjadi apa-apa. Jadi apa yang akan terjadi belum pasti, belum tahu. Dan kalau kejadian bagaimana kejadiannya kita juga belum tahu, belum pasti. Maka itu khauf. Bahasa kitanya khawatir. Jadi kalau khasyah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28 Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Innama hanyalah yakhsha. Orang yang khasyah, yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanya orang yang berilmu. Mereka takut kepada Allah karena ilmunya. Ilmu tentang Allah Azza wa Ya. Berkata mu'alif wa dzalika li'an li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil 'azimil qadiril 'alim al mawsuf bika bi sifatil kamal al man'uti bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifatu bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil lahu wa akthar Kenapa hanya para ulama yang takut kepada Allah? Karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha Mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat sempurna, yang dihiasi dengan al-asmaul husna, setiap kali pengetahuan tentang Allah lebih sempurna, lebih berilmu, maka rasa takut kepada Allah juga akan lebih besar dan lebih dahsyat. Bagaimana tidak takut kepada Allah pertama? Allah itu kalau menyiksa dahsyat. Inna Allah syadidul iqab. <clears throat> Dahsyatnya siksa Allah lihat aja penjelasan tentang neraka dalam Quran atau dalam hadis yang sahih. Allah itu Maha pembalas inna minal mujrimina muntaqimun. Kami ini kepada orang-orang berdosa maha pembalas. Kesalahan sedikit akan dibalas. Allah mengawasi setiap tingkah laku kita, gerak langkah kita, bahkan isi hati kita. Dicatat semuanya diperhitungkan secara detil. Gimana nggak takut yang se seperti itu ya? Setiap kali pengetahuan orang tentang Allah semakin bertambah, akan nambah juga rasa takut dia kepadanya. Itulah perbedaan khauf dan khasyah. Adapun rahbah. Ar-rahbah diambil dari kata-kata rahab. Apa makna rahab? Huwal khaufu ma'al iman fil harabi minal makruh وهي ضد الركبة التي هي سفر القلب إلى طلب المرغوب ar adalah rasa takut disertai dengan ikhtiar usaha menjauhi apa yang tidak dia sukai. Jadi kalau umpamanya kita ketemu singa di hutan takut kita Takut itu khasyah karena tahu tentang singa. Singa lebih kuat, lebih kenceng larinya, lebih lincah dan bisa makan kita. Makanya takut. Itu khasyah. Lalu kita berusaha menjauh, menghindari gigitan dia, menghindari agar tidak jadi mangsa dia. Kita lari sekenceng-kencengnya kalau dia mengejar karena sudah melihat kita, kita naik ke atas pohon. Singa bisa naik ke atas pohon, bisa tapi tidak selincah monyet Tidak selincah macan Sehingga bisa naik tapi nggak bisa Ke ranting dahan yang paling tinggi kita bisa Walaupun kita tidak selincah monyet juga Nah usaha kita menjauhi Disertai rasa takut itu disebut dengan rahbah jadi ada usaha menjauhi, tidak sekedar takut barijeng cicing wae, tidak begitu. Tapi ada ikhtiar untuk menjauhi dan rahbah adalah lawan dari ragbah. Kalau ragbah adalah ikhtiarnya hati, ikhtiarnya orang itu untuk meraih mendapatkan apa yang dia sukai. Apa yang dia inginkan. Perbedaan dengan rahbah adalah kalau rahbah usaha menghindari apa yang dia takuti, apa yang dia benci. Kalau ragbah usaha untuk meraih apa yang dia inginkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya 90 Innahum kanu yusari'una fil khairat Wa yad'unana ragaban wa rahabah Sesungguhnya mereka, mereka yang dimaksud di sini orang-orang mukmin. Mereka berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka yad'unana menyeru kepada kami, berdoa kepada kami raghaban wa rahaban. Raghaban penuh rasa harap, rahaban penuh rasa takut, tapi harap dan takutnya disertai usaha penuh rasa harap, mendorong dia untuk berusaha meraih apa yang diharapkan, penuh rasa takut, memotivasi dia untuk menjauhi apa yang dia takuti. Jadi kalau khauf dengan khasyah hanya perasaan, khauf takut terhadap sesuatu yang belum pasti, belum diketahui. Khasyah takut disertai dengan ilmu terhadap apa yang dia takuti. Rahbah takut disertai usaha untuk menjauhi dan yang terakhir al-wajl. Al-wajl ini al-khauf ma'a rajafanil qalbi li dzikri man yakhafu sultanahu wa uqubatahu aw li ru'yatihi. Adapun wajl rasa takut disertai getah getaran hati ketika menyebut pihak yang ditakuti baik ditakuti karena kekuasaannya, karena azabnya, atau hanya karena baru melihat dia takut. Lalu hatinya itu gemetar dan gemetarnya hati mempengaruhi seluruh tubuh. Tubuhnya juga bisa gemetar. Pernah nggak melihat orang gitu ya? Penakut dia bertemu dengan orang yang ditakutinya. Baru disamperin apa yang terjadi? Sudah gemetar seluruh tubuhnya ya. Dan itu adalah imbas dari gemetarnya hati. Tidak jarang sampai ngompol segala macam kan? Basah aja celananya ya. Itu wajil ketakutan yang menjalar ke seluruh relung hatinya memenuhi seluruh ruang dari hatinya dan kalau hati sudah dilanda ketakutan yang dahsyat seperti itu baru didengar didengar namanya saja sudah gemetar tubuhnya pun seluruhnya gemetar Inilah yang diceritakan oleh Allah tentang ucapan Ibrahim alaihi salatu wasallam qala inna minkum wajilun. Berkata Ibrahim ketika Ibrahim didatangi oleh tamu yang tidak dikenal. Tapi sifat Ibrahim yang dermawan walaupun ini tamu tidak dikenal disuguhi makanan luar biasa anak sapi guling yang sudah dibakar. Ternyata tidak disentuh sedikit pun. Muncul rasa takut yang luar biasa dalam diri Ibrahim kepada tamu-tamu ini. Lalu berkata Ibrahim, Inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami kepada kalian ini wajilun. Takut. <coughs> Makna wajilun, fazi'un, khaifun. Mananya takut yang menguasai seluruh ruang hatinya. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Hajj 35 Alladzina idha dhukirallah wajilat kulubuhum Orang beriman adalah orang yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya karena takut. Itu juga terdapat dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua tentang ciri-ciri orang yang beriman. Nah, Berarti boleh nggak kita takut kepada manusia dengan takut dengan makna wajilun? Sampai bergetar hati, bergetar juga badan. Boleh tidak takut kepada manusia? Jawab batu boleh tidak? <laughs> Tidak. Kalau tidak, apakah Ibrahim berdosa? Karena beliau takut kepada tamu-tamu yang tidak dikenal yang datang. Padahal di belakang kisah diketahui tamu itu teh siapa? Para malaikat. Menunjukkan boleh, tidak merusak tauhid. Kalau umpama merusak tauhid gimana tuh tauhid? Ibrahim alaihissalatu wassalam yang disebut sebagai bapak tauhid. Jadi rasa takut kepada orang yang memang layak ditakuti atau sesuatu yang memang logis untuk ditakuti karena bahaya takut terhadap setrum ya logis nggak logis ya takut umpet terhadap singa apabila dia tidak diikat tidak dikandangi logis apa tidak logis itu tidaklah syirik itu yang disebut dengan khauf tabi'i ada orang preman ya jahat, sahok, kedua gaplok. Pokoknya dia nggak suka sedikit, udah dihajar. Lalu berada di hadapan kita sambil melotot. Lalu takut. Syirik apa tidak? Tidak. Itu khauf tabi. Yang naluriah, yang manusiawi, yang alamiah. Ya. Kalau nyebrang itu ya, jangan sambil merem nanti ketabrak. Ya, umpamanya contoh. Jadi takut tertabrak kalau nyebrang sambil merem. Ah, itu syirik saya mah tuh. Nyebrang <laughs> sambil merem. Seger atau. Itu tidaklah syirik. Nanti kita akan bahas beberapa jenis takut. Ada takut yang dilarang kepada orang, kepada makhluk, ada yang hanya dibolehkan kepada Allah, ada yang boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, baik khauf ataupun khasyah kepada Allah wajib kita miliki. Khasyah ya wajib kita miliki dan khasyah rasa takut yang lahir karena ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenalnya, makin mendalam pengenalan kita tentang Allah, makin besar rasa takut. Terus bagaimana dengan khauf? yang kepada Allah wajib kita miliki juga ya takut terhadap rencana Allah kepada diri kita di akhir hayat kita di akhirat kita kita sudah tahu apa belum belum tahu sekarang kita getol ibadah rajin ngaji rajin melakukan amal soleh dan kebaikan jangan kepedean saya sudah surga di tangan tuh Gimana enggak? Saya mah setiap lima waktu selalu sholat di masjid. Di mana ada kajian selalu dikejar. Kalau saya pergi ke masjid ke kajian dompet ini penuh ya, kemudian pulangnya kosong. Seluruh isi dompet saya saya masukkan ke dalam kenceleng. Al-Quran sehari satu juz saya habiskan. Makanya saya pede surga di tangan. Boleh begitu? Enggak, enggak boleh. Kita nggak tahu takdir Allah untuk kita kelak. Betapa banyaknya makhluk yang awalnya hebat ibadahnya di awal-awal kehidupan dia, tapi belot di akhir. Ada yang bisa kasih contoh ini siapa yang nyata? Iblis laknatullahi alaih. Ahli ibadah dengan ibadah yang dahsyat. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih dalam kitab at menyebutkan iblis itu diangkat ke langit oleh Allah yang tadinya di dunia karena hebatnya ibadah. Diangkat ke langit ibadah di sana dengan hebat selama 80 ribu tahun, bayangkan. Muncul ujub, muncul takabur. Yang Allah saja yang tahu ketakaburan dia. Makanya ketika malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Kata Allah ketika akan membuat khalifah di muka bumi, para malaikat kenapa engkau akan menjadikan khalifah? Yang kerjanya mengadakan kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Apa katalah inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, Aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan itu akan dibongkar. Sampai akhirnya iblis durhaka. Difonis sebagai makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat dan akan menempati neraka secara kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Kisah pendeta atau rahib bursiso yang awal-awalnya ahli ibadah tapi kemudian belot di akhir hayat dan mati dalam keadaan sujud kepada iblis. Allah mengabadikan kisah dalam Al-Quran kamathali syaitan. Idh qala, lil insani kfur falamma kafara qal inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu ada dalam surah Al-Hasyr. Jadi banyak makhluk yang awalnya ahli ibadah tapi mati dalam keadaan sul khatimah. Itulah makar Allah terhadap makhluk-makhluknya. Kita tidak tahu. Loh, kok Allah nggak adil seolah-olah di awalnya ahli ibadah kok akhirnya dimatikan dalam keadaan sul khatimah ya? Sebaliknya ada orang yang awal-awalnya durhaka tapi akhirnya masuk eh mati dalam keadaan husnul khatimah seolah-olah tidak adil gitu ya. Itu pandangan penilaian picik kita. Lalu para ulama menganalisa. Kenapa orang ahli ibadah di akhir hayat belot? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ibadah-ibadahnya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Pertama mungkin niatnya bercampur ria, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya. Yang kedua lalu tertolak. Yang kedua mungkin campur dengan berbagai macam kebidahan. Itu juga tertolak man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Ya, dan sebagai bukti ditolaknya ibadah orang itu Allah tunjukkan kepada manusia dengan cara orang itu dimatikan dalam keadaan sul khatimah. Nah, sangat amat sangat mungkin dan itu adil bagi Allah Azza wa Jalla. Yang mengetahui sampai aspek batin dari orang tersebut. Kalau kita hanya menilai aspek apa? Lahiriahnya saja orang rajin ibadah, akhlaknya mulia, luarnya kita nggak tahu hatinya gimana. Kita tahu dia soleh baik di hadapan orang. Kita nggak tahu ketika dia di belakang orang. Ketika dia menyendiri, ketika dia berada di tempat asing yang tidak mengenal dia, kita nggak tahu gimana. Allah Maha tahu segala-galanya. Ya. Nah, jadi kita tidak tahu akhir kehidupan kita, husnul khatimah atau sul khatimah. Apakah di alam kubur kita dapat nikmat kubur ataukah Azab kubur wallahu alam kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap semoga Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nah, itu yang kita khawatirkan karena adanya contoh seperti iblis, adanya contoh seperti bursiso tadi, mati dalam keadaan sul khatimah kita juga khawatir itu terjadi pada diri kita walaupun belum pasti kan pasti nggak kita sul khatimah ya belum belum pasti mudah-mudahan sih tidak ya tapi kekhawatiran ada itu khauf jadi baik khauf maupun khosyah kepada Allah ya wajib kita miliki Apa makna dari khauf dan khasyah kepada Allah? Huwa ay khafal abdu an yu'aqibahu Allah Ta'ala imma fid dunya awil akhirah bisabab tarki ma'murin aw fi'li mahdurin ولهذا قيل الخوف صوت الله يقوم به الشاردين عن بابه Khauf atau khasyah kepada Allah artinya seseorang hamba takut Allah akan mengazab dia baik di dunia ataupun di akhirat atau di kedua-duanya. Karena sebab dia meninggalkan apa yang diperintahkan atau melanggar melakukan apa yang dilarang. Pernah nggak kita melakukan itu? Pernah nggak kita meninggalkan perintah Allah? Bukan pernah, mungkin sering. Pernah nggak kita melanggar larangan Allah? Bukan pernah lagi mungkin tiada hari tanpa pelanggaran seperti itu ya. Maka layak nggak kita takut terhadap azab Allah baik di dunia dan di akhirat? Iya sangat layak. Pasti nggak kita diazab di dunia dan di akhirat? Belum pasti, tapi mungkin, mungkin ini khauf. Oleh karena itu dikatakan khauf itu sautullah. Rasa khauf adalah cambuk, cameti Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang itu tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala karena umumnya manusia berkarakter seperti kuda di mana-mana sais sais tukang apa namanya tukang kusir kuda ya pernah lihat andong atau bahasa kitanya eh, apa kereta kuda teh delman si saisnya si supirnya si pilot <laughs> pilot kuda membawa apa membawa cameti untuk apa? Untuk memecut dia agar jalannya sesuai dengan yang diinginkan oleh si saiznya. Kalau dikenyat-kenyat khas, khas supaya kenceng, tapi cuek saja dia jalan. Apa yang terjadi? Ambil pecut, peletak, berebet gitu kan? Kalau enggak dipecut dia enggak nurut. Setelah dipecut barulah dia nurut. Umumnya manusia berkarakter seperti kuda. Kalau tidak ada pecutan dari Allah Azza wa Jalla, maka orang itu lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi khauf ini ada yang baik, bagus, terpuji, ada yang buruk, jelek, butut, goreng patut dan tercela. Bagaimana cara membedakannya? Wal khauful mahmud huwa ma hajazu huwa ma hajazaka an maharimillah. Takut yang bagus, terpuji yang positif adalah takut yang membuat kamu terhalang, terrem, terhindar dari apa yang Allah haramkan. Mau berbuat dosa, dulu takut azab, takut siksa, takut hisab nanti tidak ada satu perbuatan baik atau buruk pun yang terlewat dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Mengingat dahsyatnya risiko akibat perbuatan dosa, lalu dia membatalkan perbuatan dosa tersebut. Maka takut itu adalah takut yang terpuji. Karena berakibat baik, berakibat orang itu nggak jadi melakukan dosa dan maksiat. Wal khauful madhmum. Adapun khauf yang madhmum. Madhmum itu yang tercela. Huwa ma'adda bil amdi ilal ya'as wal qunut min rahmatillah. Takut yang menyebabkan seorang hamba putus asa dari rahmat Allah, pesimis dan apatis. Umpamanya karena dia merasa punya banyak sekali dosa, kayaknya nggak akan diampuni deh. Apa yang terjadi? Nangis sepanjang hari gitu ya. Ada rasa takut di azab. Tapi takutnya ini melahirkan efek yang buruk. Dia nggak mau ngapa-ngapain. Putus asa sudah. Ayo makan dulu enggak gitu. Minum dulu enggak. Tidur enggak. Sholat dulu enggak. Percuma sholat juga. Enggak diterima. Dosa saya kemarin-kemarin terlalu banyak Akhirnya sudah dia stres, dia gila, dia apatis, dia pesimis, dia putus asa. Itu yang buruk, ya. Itulah khauf dan khasyah. Baik khauf ataupun khasyah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, diterangkan juga dalam sunnah-sunnah yang sahihah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang memuat kata-kata khauf dan khasyah. Sebagai contoh Al-Quran surah Ali Imran 150 175. Eh, Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ini ayat konteksnya tentang ketika orang munafik menebar isu Inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum itu orang-orang kafir sudah berkumpul mau menggempur kalian tuh takutlah kalian kepada mereka Kita takut ya orang-orang mukmin tapi yang namanya orang mukmin dengan keimanan yang dahsyat bukannya takut dan Allah juga menyatakan fala takhafuhum jangan kalian takut kepada orang-orang kafir. Tapi khafuni takutlah kalian kepada Aku, kepada Allah Subhanahu bila kalian orang-orang yang beriman. Juga di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 40 wa iyaya farhabun dan hanya kepada kulah kalian dalah tarhabun merasa takut. Ingat Farhabun takut disertai dengan usaha menghindari apa yang ditakutinya. Wa ya farhabun mengandung mana kehususan hanya kepadaku lah kalian takut. Dari mana makna hanya ini? Dari struktur kalimat. ya farhabun mendahulukan objek daripada subjek dan predikat. Objeknya iya ya hanya kepada kulah kepada Allah itu objek. Subjek dan predikatnya kalian merasa takut. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku takut kepada Allah. Akunya apa? Subjek. Takutnya apa? Predikat. <clears throat> Allahnya apa? Objek. Dalam bahasa Arab di, uh, disebut fiil fa'il maf'ul. Akhafullaha. Akhafu itu sudah fiil dan fa'il. Fiil dan fa'il itu subjek dan predikat. Allahnya maf'ulun bi atau objek di belakang. Ini susunan baku. Subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab, predikat dulu, lalu subjek, lalu objek. Fiil, fa'il, maf'ulun bih. Itu yang baku. Kalau dibalikan strukturnya, objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat. Mafuluhin mafulun bihnya didahulukan daripada fil fa'il, maka mengandung makna khusus dan ta'zim. Iya ya hanya kepadaku farhabun. Kalian merasa takut. Ndalah kalian merasa takut. Maka di dalam struktur kalimat seperti itu ada makna pengkhususan dan ta'zim. Pengagungan terhadap objek yang didahulukan ini. Sama dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyakanya didahulukan, objeknya hanya kepada engkau. Makna hanya itu diambil dari strukturnya. Iyaka hanya kepada engkau. Kepada engkau yang dahulukan, pada itu objek. Na'budu kami beribadah. Secara struktur kalimat na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka boleh. Tapi tidak mengandung dua makna tadi. Na'budu iyyaka kami beribadah kepada engkau. Tapi tidak mengandung makna hanya beribadah kepada engkau tapi juga mungkin beribadah kepada yang lain. Kalau kalimatnya na'budu iyyaka tidak mengandung makna hanya, enggak. Juga tidak mengandung pengagungan kepada Allah karena Allah Allahnya belakangkan. Wa ya farhabun hanya kepada kulah kalian semua merasa takut dan rahab takut yang disertai dengan ikhtiar dan usaha untuk menjauhi apa yang ditakutinya tersebut dan yang dijauhi, yang ditakuti bukan zat Allah Allahnya tapi murka dan azabnya. Bukan wah, kalau harus takut kepada Allah harus dijauhi Allahnya. Enggak. Azabnya yang kita takuti. Jauhi azabnya dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dengan lafad khauf dan rahbah. Dengan lafad khasyah terdapat dalam surah Al-Baqarah 150 Allah menyatakan fala takhshawhum wakhshawni janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kalian kepadaku juga dalam surah Al-Maidah 44 fala takhshawun nas wakhshawni jangan kalian merasa takut kepada manusia tapi takutlah kepadaku jadi baik dengan lafaz rahab, khasyah ataupun khauf, rasa takut tersebut wajib kita miliki kepada Allah Azza wa Itu bernada perintah, takutlah kalian kepadaku. Ada lagi ayat-ayat yang bernada memuji orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Seperti apa yang Allah terangkan dalam An-Nur 36 sampai 38 Allah berfirman, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Kata Allah, salatlah kalian di satu rumah Allah. Maksudnya di beberapa rumah Allah, di masjid-masjid yang Allah telah mengizinkan agar namanya ditinggikan, namanya disebut di dalam masjid-masjid itu. Bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang tersebut di dalam rumah-rumah tadi setiap pagi dan petang, yaitu orang-orang yang tidak didalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli dari zikir kepada Allah. Dari salat dari menunaikan zakat. Jadi urusan dunia tidak melalaikan mereka. Dunia ini sisa waktu yang mereka miliki. Yang prioritasnya ibadah, sholat, zakat, berzikir kepada Allah. Seluruh urusan dunia yang menggiurkan perdagangan, bisnis, usaha tidak melalaikan mereka dari ibadah. Kenapa? yakhafuna yauman tataqallabu qulub wal Karena mereka takut terhadap suatu hari di hari itu hati dan seluruh pandangan terbalik. Hari apakah itu? Hari kiamat, ya. Agar Allah memberi balasan kepada mereka karena amal-amal baik yang mereka amalkan dan agar Allah menambah kepada mereka sebagian dari karunia-Nya dan Allah Maha Pemberi rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa hisab. Ketika mereka fokus ibadah tidak peduli kepada dunia, dunia itu mengejar mereka. Allah menyatakan, "Wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab." Allah yang memberi rizki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa hisab. Tanpa hisap itu jumlahnya, waktunya, momennya, jalan sampainya rizki kepada orang itu tidak bisa diduga itu. Kadang kita berpikir butuh uang segera, tapi nggak kepikiran gimana cara dapat uang itu ya. Lebeng bleng gitu. Eh besoknya tanpa diduga itu rizki datang tanpa disangka-sangka. Banyak terjadi seperti itu. Siapa orang yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan orang itu. Siapa orang yang mengejar dunia dengan meninggalkan akhirat, dunia akan lari semakin menjauh dari diri dia dan akhirat pun luput dari jangkauan dia. Rugi dunia, celaka di akhirat ya. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman Tatajafa junubuhum anil madaji'i Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a Orang mumin yang ahli surga teh Tatajafa junubuhum Rusuk-rusuk mereka Itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka Bukan berarti tidur di sofa. Tapi maknanya apa? Tahajud. Qiyamul lain. Rusuk mereka jauh dari tempat tidur mereka artinya sholat malam mereka. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum mereka berseru kepada Allah. Khaufan wa tama. Dengan dipenuhi rasa khauf wa tama dan juga harapan. Harapan ada, takut juga ada. Istilah ABG sekarang disebutnya H2C. Harap-harap, cemas. Harapnya ada, cemasnya ada. Gak adil H2C. Harusnya H2C2, harap-harap, cemas-cemas. Jadi kadar harapan dan kadar takutnya sama. Ya dan itu dimiliki oleh orang mukmin. Rasa takut kepada Allah ada, rasa cemas juga ada. Eh, takut cemas itu juga. Harapan kepada Allah ada, rasa takutnya juga ada. Ya. Khaufan wa tama. Dan inilah dua yang harus dimiliki. Terus sampai akhir hayat, terlebih kalau kita mau mati ini, kita sakit parah, merasa diri mau mati, perbesar khauf dan raja dalam diri kita. Sebagaimana Anas radhiyallahu anhu menyatakan, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syabin ya wa huwa bil maut." Nabi SAW melihat seorang seorang pemuda dalam keadaan dia sedang sakaratul maut. Sakitnya parah. Ditanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana perasaanmu sekarang? Keadaanmu sekarang? Apa orang itu bilang? Wallahi ya Rasulullah Arjullaha wa khafu dhunubi. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku berharap kepada Allah tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Dia punya harapan kepada Allah karena apa? Karena dia merasa banyak melakukan ketaatan. Sholat iya, terjaga, terpelihara, baca Quran juga iya. Saum tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Kata orang Sunda mah pokoknya mah fardu kalaku sunnah kalampah. Tapi ia juga sadar banyak dosa. Dosa ada, kebaikan ada. Dosanya melahirkan rasa takut, kebaikannya melahirkan apa? Harapan. Pas mau mati ketika sakit parah menjelang sakaratul maut, dua-duanya ini ada. Wallahi ya Rasulullah, arjullaha wa akhafu dhunubi. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku berharap kepada mengharapkan ampunannya, rahmatnya, ridhonya, pahalanya, surganya. Tapi aku juga takut karena dosa-dosaku dia murka, dia mengazabku, dia memasukkan aku ke dalam neraka. Dua-duanya ada. Ada rasa takut, ada rasa harap. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf demi Allah tidaklah berkumpul kedua perasaan ini dua perasaan ini apa harap-harap cemas-cemas khauf dan roja. Tidaklah berkumpul dua perasaan dalam hati seseorang hamba di momen seperti ini, momen mau apa? Mau mati. Kecuali Allah akan memberikan kepada dia apa yang diharapkan dan Allah akan memberikan keamanan kepada dia dari apa-apa yang dia takuti. Apa yang ditakutinya Allah amankan. Allah berikan jaminan keamanan. Apa yang diharapkan? akan Allah berikan. Maka Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yajibu 'alal marid apa yang diwajibkan bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit parah hendaklah memupuk dua rasa ini di dalam hatinya. Apa dua perasaan ini tadi teh? Khauf dan raja. Apa khauf? Rasa takut. Apa raja? harapan. Ya. Allah pun menjadikan khauf dan roja eh khauf dan raja, khauf dan khasyah sebagai salah satu karakteristik khas yang dimiliki oleh ulul albab. <coughs> ulul albab adalah orang-orang yang berakal. Nah, bukankah kita semua berakal maksudnya memfungsikan akalnya sesuai dengan semestinya? Itulah ulul albab. Nah, dan orang disebut ulul albab dalam konteks memuji. Salah satu karakter orang yang disebut ulul albab punya khauf dan khasyah. Allah jelaskan ini dalam surah ar radu ayat 19 sampai 21. Innama yatadzakkaru ulul albab. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab hanyalah yang bisa mengambil pelajaran itu hanya ulul albab. Siapa ulul albab? Itu orang-orang yang menunaikan janji-janjinya kepada Allah dan tidak melanggar janji itu. Makna janji kepada Allah itu siap tunduk patuh taat setia satu kepada Allah Azza kepada ajarnya melaksanakan seluruh perintahnya menunaikan seluruh kewajibannya menjauhi semua larangannya dan itu janji semua hamba sejak kita masih dalam perut ibu begitu lahir balik kita mengikrarkan dua kalimat syahadat isi poin dari dua kalimat syahadat itu tuh taat kepada Allah dan Rasulnya Laksanakan janji itu. Ulul albab orang-orang yang melaksanakan janji kepada Allah. Wala yang khudunal dan tidak melanggar janji itu. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal dan orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan? Silaturahmi. Wa yakhshawna rabbuh mereka khasyah kepada Allah wa yakhafuna su'al hisab dan mereka khauf terhadap hisab yang sangat buruk. Lihat ketika bilang takut kepada Allah oleh Allah diungkapkan yakhsyauna rabbahum. Kepada Allah khasyah. Karena berdasarkan ilmu tahu gimana sifat Allah makanya takut. Tapi ketika su'al hisab dengan menggunakan khauf. Karena apa? Karena pertama buruknya hisab belum diketahui segimana buruknya dan bagaimana dan kenapa itu disebut buruk. Belum tahu kan? Kedua juga belum pasti mereka mengalami hisab yang buruk itu. Tapi khawatir ya, khawatir. Oleh karena itulah berbeda Ketika menyebut takut kepada Allah diungkapkan dengan lafaz khasyah dan ketika su'ul hisab diungkapkan dengan lafaz khauf. Nah, jadi Allah memuji dan tidak hanya memuji, tidak hanya memerintahkan orang untuk takut kepada Allah, tapi juga Allah memberi janji balasan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Apa balasannya? dunia dan juga akhirat. Di dunia apa? Allah beri kekuasaan tuh. Pilihlah orang-orang yang ingin berebut kekuasaan orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi nggak ada yang begitu mah gimana tuh? Ya pilih yang agak jelek dari yang paling jelek. Dan Allah janjikan Allah berikan kekuasaan, power. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim 13 dan 14, "Wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lana'udunna fi millatina." Fauha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي Kata Allah berkatalah orang-orang kafir kepada para utusan Para utusan Allah kepada para rasul Lalu lanukhrijannakum min ardina kami akan usir kalian dari negeri kami. Keluarkan. Kali itu nyingkah sing jauh kasabrang kapal Lembang. Nah, untuk kamedannya yang lebih jauh. Supaya muisi Sabrang Palembang. Kalau Sabrang Medan nggak pas. Lanukhrijannakum min ardina. Kami akan keluarkan kalian dari negeri kami aula ta'udunna fi millatina atau kalian balik lagi ke agama kami. Di ultimatum dua di antara satu di antara dua pilihan. Kalian pergi dari negeri ini atau musyrik lagi, kafir lagi bersama kami gitu. Fa'auha ilaihim rabbuhum Allah pun mewahyukan kepada para rasul itu. Lanuhlikanna zalimin bahwa kami akan menghancurkan orang-orang zalim seperti itu. Orang yang sudah ngancam-ngancam memberi dua opsi yang dua-duanya buruk untuk kita, pergi dari negeri ini atau taati aturan yang kami buat. Aturannya zalim umpamanya ya. Agama yang kami tetapkan. Gak ada pilihan yang enak. <coughs> Maka itu saat-saat kehancuran bagi mereka sudah dekat. Kata Allah, kami wahyukan kepada mereka lanuhlikan zalimin. Kami akan hancurkan orang-orang zalim seperti itu. Setelah itu gimana? Walanuskinannakumul nakumul ard min ba'dihim kami akan menetapkan kalian sebagai penguasa di muka bumi ini mimbadim setelah mereka musnah. Lalu Allah sebutkan sebabnya. Kata Allah, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi." Itu balasan bagi orang yang takut kepadaku dan takut kepada ancamanku. Orang yang takut kepada Allah Azza dijanjikan sebagai akan menjadi penguasa nantinya. Tanpa harus mengangkat senjata, lemusnahkan lu orang-orang zalim yang sudah memberikan ultimatum yang tidak mengenakan bagi kaum muslimin. Allah pun menjanjikan kepada orang-orang yang takut Allah janjikan hudan dan rahmat Diberi hidayah, diberikan rahmat. Allah berfirman dalam Al-A'raf 154, "Wa hudaw wa rahmatul lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Petunjuk atau hidayah dan rahmat akan Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah. Ingat dengan ungkapan yarhabun. Takutnya disertai ikhtiar, disertai usaha, menjauhi apa yang menjadi penyebab azab Allah turun kepada mereka. Selain itu orang yang takut kepada Allah dijanjikan ampunan, pahala yang besar, surga dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk ayat yang ke-12 إن الذين يخشون ربهم بالغيب lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal dia gaib. Apa maknanya gaib? Gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Presiden Republik Indonesia menurut kita sekarang Gaib apa tidak? Gaib. Ada apa tidak? Ada. Di mana? Tidak tahu di mana. Ya. Mungkin di rumahnya, mungkin di kantornya, mungkin di jalan, mungkin di tempat lain. Tapi bagi kita gaib karena tidak terjangkau oleh panca indera kita sekarang. Tidak kelihatan, tidak kedengaran, tidak keraba, tidak kecium. Ah, tapi ada di suatu tempat. Kalau kepada orang yang gaib kita nggak takut ngomongin dia gitu ya, ngomongin ah, kejelekannya, keburukannya nggak takut, karena dia nggak dengar. Tapi kepada Allah walaupun gaib, gaib itu ada apa tidak? Ada, ingat hanya tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kepada Allah walaupun gaib takut, karena kita nggak lihat Allah lihat. Kita nggak tahu, Allah tahu. Kita nggak bisa menjangkau, Allah bisa menjangkau. Tidak hanya lahiriah kita, bahkan batiniah kita. Makanya takut. Innaladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang merasa khasyah, takut kepada Allah. Karena Allah itu gaib. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka akan diberikan ampunan yang besar dan pahala yang juga besar. Dua hal yang menjadi modal kita berbahagia di akhirat pahala besar, ampunan yang besar maknanya penghapus dosa dengan jumlah dosa yang besar, terhapus. Padahal dosa itu penyebab orang celaka di akhirat. Dihapus tuh. Makin gede ampunan, makin banyak dosa yang terhapus. Wajrum kabir dan pahala yang besar. Pahala itu itu yang modal bahagia. Nanti kan antara pahala dengan dosa diapakan? Ditimbang. Pahalanya nambah, ampunan turun, fungsi ampunan apa? Menghapus dosa, meringankan kadar dosa ya. Bisa menghapus seluruh dosa? Ya, mungkin. Atau pas ditimbang teh bahkan berat kemana? Ke pahala. Dan orang yang memperoleh itu salah satu orang yang tak takut kepada Allah walaupun Allah itu gaib bagi kita. Bahkan orang yang takut kepada Allah diberi dua surga sebagaimana dalam surah Ar-Rahman ayat 46 waliman khafa maqama maqama rabbih jannatan bagi orang yang takut kepada maqama rabbih Maqam di sini kata Imam Ibn Katsir isim zaman. Dari qama, apa arti qama? Berdiri. Kalau makam isim zaman apa artinya? Waktu berdiri, saat berdiri. Waliman khafa maqama rabbih dan bagi orang-orang yang takut takut kepada apa? takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Kapan saat itu? Hari kiamat jannatan bagi dia akan peroleh dua, dua, dua surga. Ketika di dunianya takut tuh kepada hari akhirat. Karena takut, takut celaka, menderita, terkena azab, di dunianya dia mengerem diri, menahan hawa nafsunya. فأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى Jadi orang yang takut kepada Allah diberi surga mawa. Yang takut kepada Allah diberi dua surga. Dan Allah pun dalam Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8 menyebutkan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa an, dzalika liman khasyya rabbah Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya mereka kekal di dalamnya selama-lamanya Allah ridha kepada mereka mereka pun ridha kepada Allah dzalika liman khasyya rabbah dan itu balasan bagi orang yang khasyah kepada Rabbnya balasan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya Allah pun menerangkan bahwa orang yang takut kepada Allah itulah yang amat sangat mudah tersentuh oleh lantunan Al-Quran, pedaran ayat, peringatan dari Al-Quran. Selama ini kan orang jarang luluh hatinya oleh bacaan ayat, oleh nasihat, oleh kajiannya. Kajian-kajian sudah tahunan belasan tahun, akhlak ma'anger pika sebelum. Betapa banyak ya ikhwan dan awat yang sudah lama ngaji tapi makin lama ngaji makin merasa diri lebih senior dari orang lain makin arogan. Ada yang seperti itu? Hampir semua barat. <laughs> Harusnya makin mulia akhlaknya, makin lebih rajin ibadahnya, makin tawadu dia. Nah, yang harus dipupuk rasa takut. Allah berfirman, dalam surah Al-An'am ayat 51 wa anzir bihi alladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi la'allahum yattaqun. Beri, beri peringatan dengan Al-Qur'an. Siapa? Orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Bahwa mereka akan dikumpulkan kelak kepada Allah dan tidak ada wali atau pelindung, tidak ada pemberi syafaat selain Allah di hari itu. Tuh beri peringatan. Orang-orang yang takut kepada Allah. Beri peringatan dengan Al-Quran. Allahum tatakun. Semoga mereka itu takwa. Surah Qaf ayat terakhir ayat 54 menyatakan Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Maka berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Itu orang-orang yang akan tersentuh. Makanya apabila kita membaca Al-Quranul Karim, mendengar pedarannya, tafsirannya, tapi hati ini tidak luluh, ketahuilah kadar khasyah kita kepada Allah Azza wa Jalla yang berkurang yang tidak mencukupi untuk membuat hati ini luluh dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita atau yang dipedar kepada kita. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum radhiyallahu anhuma, "Ya Rasulullah, لو خوفتنا فنزل لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد." Al-wa'id al-azab wal wa'ad wa sawab. Kata Ibn Abbas. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, tolong takut-takuti kami. Lau khawaf khawaftani seandainya engkau memberikan penjelasan kepada kami yang membuat kami takut. Tolong beri. Maka turunlah ayat yang terakhir dari surah Qaf tadi Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'in. Berikan peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut kepada ancamanku. Bacakan saja ayat. Berkata Qatadah, ini hafalkan doain ya. Qatadah rahimahullahu taala menyatakan Allahumma ij'alna mimma yakhafuna wa'indaka wa yarjuna wa'dak. Allahumma ya Allah ij'alna jadikan kami mimman yakhafuna wa'idaka termasuk golongan orang-orang yang takut terhadap ancamanmu wa yarju wa'daka dan berharap terhadap janji-janjimu wa'id artinya azab wa'ad artinya thawab Ancaman artinya siksa, janji artinya pahala. Dan Allah berfirman innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Hanyalah kamu ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatanku dan takut kepada Ar-Rahman padahal Ar-Rahman itu gaib bagi mereka ya Inilah beberapa ayat yang menerangkan tentang khauf dan khasyah baik ayat yang bernada perintah bernada pujian ataupun bernada janji-janji kepada orang-orang yang memiliki khauf dan khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat-ayat Allah tentang khauf dan khasyah ini belum selesai kita bahas, masih ada beberapa poin lagi. Nanti kita akan lanjutkan ya di beberapa Kamis yang akan datang. Kamis depan mungkin kita ada libur dulu, dua Kamis mah meren. Kamis bulan depan kita akan kembali lagi. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa wa Apakah takut kepada orang tua atau guru termasuk khauf yang syirik? Para orang tua itu baik. Kalau orang tua baik kenapa takut? Kalau orang tua baik tapi kita takut, menunjukkan kita ya sudah apa? Sudah melakukan kesalahan. Lalu diyakini atau diduga kuat orang tua akan menghukum kita. Dengan hukuman yang merugikan kita, lalu kita takut. Apa itu syirik atau tidak? Ya. Sudah kita jelaskan, kalau takut itu ada alasan logis maka itu yang disebut dengan khauf tabi'i. Maka itu tidak syirik. Seperti takutnya kita ke singa, takutnya kita ke ular, ke setrum, ya. Seperti takutnya Nabi Musa kepada Firaun. Karena Firaun jahat. Tak, apalagi setelah membunuh salah satu pengikut Firaun. Takutnya Nabi Ibrahim kepada tamu-tamu tidak dikenal para itu malaikat itu adalah takut yang tabii ya dan itu tidaklah syirik. Lalu takut yang syirik bagaimana? Nah, nanti akan kita jelaskan. Takut kepada sesuatu melebihi takut kita atau menyatu takut kita kepada Allah tanpa alas ada alasan yang logis. Umpamanya ini ada keris sakti mandraguna. Yang berani kita menyentuh takut ah, Takut apa? Takut tiba-tiba bengkak tangan kita. Takut tiba-tiba kitanya pingsan hanya karena memegang itu. Padahal nggak ada alasan logisnya ya. Nah itu itu bisa syirik ya. Maaf di, di luar materi. Apa hukumnya jika kita membuat grup di medsos Misal sebanyak 10 orang Di grup tersebut saling berbagi catatan kajian Namun catatan kajian tersebut Belum diserahkan ke ustadznya dulu Jangan nggak boleh Dikhawatirkan salah tangkap, salah faham Ada bias Betapa banyaknya orang yang salah faham terhadap ceramah ustaz. Kalau mau disebarkan wajib dimurajaah dulu. Ustaz ini saya catatan ustaz dari ceramah nih. Mau saya sebar boleh enggak? Kata ustaz enggak boleh sebelum dimurajaah. Nih murajaah dulu. Dimurajaah oleh ustaz setelah setahun baru dikembalikan. Sepuluh poin kesimpulan catatan ceramah tadi sudah saya merojah dan semuanya benar. Ayo sebarkan. Lalu sebar setelah setahun. Atau ada oh ini keliru salah diperbaiki gitu ya. Adapun langsung menyebar dikhawatirkan ada bias, ada kesalahpahaman maka tidak boleh ya. Saya melihat di internet ada yang menyebar video kesesatan firqah dengan ibadah yang disertai musik, nyanyian, dan dongeng-dongeng dusta. Kemudian video tersebut dijadikan bahan tertawaan oleh orang banyak, bahkan dijadikan sindiran. Apakah cara membantah kesesatan seperti ini dibolehkan? Apakah ulama salaf terdahulu mencela mencela bid'ah? Contoh sindiran karena fikir kesesat dalam ibadahnya mengangkat salawat dengan salu alik. Sebutan salu alik kemudian dijadikan sindiran. Mohon nasihat. Barakallahu fiqh. Kalau kita melihat orang terjemus dalam kesalahan apapun bentuk kesalahannya, Berlindunglah kepada Allah agar Allah pun tidak menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang sama. Kedua, dia jangan mencela orang tersebut karena kesalahannya, tapi nasihat tidak dakwahi. Karena siapa orang yang mencela kesalahan seseorang, mentertawakannya kelak Allah akan menjerumuskan orang itu ke dalam kesalahan yang sama. Sampai sebagian ulama menyatakan saya sampai-sampai tidak berani menyebut gogong. Ya, karena najisnya dia karena karena khawatir nanti Allah merubah saya jadi gitu. Dan saya pernah mengalami itu. Saya punya kawan dahulu. Saya waktu itu langsing, tidak subur. Nah kawan saya, sahabat saya, rahimahullah, sudah meninggal sampai 90 berat badannya. Saya waktu itu masih 70-an sekian gitu. Ketahui amit-amit iya, gembrot begitu. Sampai 90. Sekarang saya mengalami 90. <laughs> Jadi janganlah ya, berlindunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Darda radhiyallahu anhu melihat seseorang dicela oleh sahabat-sahabatnya karena melakukan sebuah kesalahan. Lalu kata Abu Darda, bagaimana sikap kalian kalau kalian melihat orang ini nyebur ke sumur? Mungkin nyebur ke sumurnya karena kesalahan dia, karena lalai nyebur ke sumur. Apa kalian akan mencelaknya ataukah menyelamatkannya? Menyelamatkannya tentu saja. Demikian juga orang ini jangan dicela tapi selamatkan dari dosa tersebut. Umpah orang sekarang main HP ya sambil jalan. Di depan ada lubang sumur sedalam 10 meter. Masuk ke sana. Kita ada di sana. Apa yang kita lakukan? Apakah bertanya, kenapa kamu tadi sampai masuk ke dalam sumur? Saya jalan sambil main HP. Ah, rasain. Apa begitu? Enggak. Apapun penyebabnya kita lupakan dulu. Ambil tali, ambil tangga, ambil alat apapun yang bisa menyelamatkan dia. Selamatkan dulu dia. Setelah selamat sampai di atas, apakah langsung dimari? Makanya ya lain kali ya jangan apa begitu? Enggak. Ditenangkan dulu dia lagi masih shock gitu. Dia masih stres, dia masih tegang, masih takut ditenangkan dulu jamak segitu ini minum dulu ya es jeruk yang hangat segar itu ya makan dulu bawa ke padang dulu yang kenyang setelah semuanya tenang tadi kok bisa nyebur gimana saya jalan pakai eh, apa main HP mah nggak lihat ada sumur gitu hmm. Ini pelajaran ke depan nggak gitu lah ya terima kasih saya kapok deh enak nggak dia selamat dia enak Coba bayangkan kalau dia nyebur ke sumur. Kenapa nyebur ke sumur? Saya tadi main HP, rasain, naik aja sendiri loh. Biar di sana sampai mampus. Apa yang terjadi? Pertama dia celaka. Kedua kalau dia berhasil, dia akan apa? Dendam. Ini orang tidak berperi kemanusiaan yang nyebur ke sumur. Dendam dia, ya. Maka efeknya buruk. Ah, ibarat begitu tuh orang yang melakukan kesalahan. Alhamdulillah Allah tidak menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang dilakukan orang itu. Kita ta'awud kepada Allah, nasihati dan dakwahi dan jangan dijadikan sebagai bahan guyonan, bahan tertawan karena dikhawatirkan nanti kita terjerumus ke dalam kesalahan yang sama di suatu saat nanti ya. Allahu a'lam bishawab. Apakah para ulama salaf terdahulu mencela kebidahan? Kalau perbuatan kebidahannya ya, jangankan para ulama. Sebelum kebidahan itu ada. Sebelum para pelaku kebidahan itu ada. Nabi sudah bicara. Mewanti-wanti para sahabat dari kebidahan. Pada saat itu nggak ada ahli bidah, nggak ada perbuatan bidah di zaman Nabi SAW. Beliau menyatakan, wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Dalam agama ya, yang diada-adakan. Kalau dalam perkara dunia, adanya HP, adanya TV, adanya radio, ada ini, itu tidak dikatakan bidah karena bukan urusan agama. Wa satu umur itu perkara-perkara baru dalam agama. Setiap perkara baru adalah bidah, setiap bidah adalah sesat, setiap sesat neraka. Nabi SAW berbicara itu sebelum ada kebidahan, sebelum ada pelaku kebidahan. Tapi sudah diwanti-wanti. Ya, apalagi kalau kebidahan ada dan pelaku kebidahan ada, ya harus lebih gencar agar orang takut terhadap hal itu. Asal ingat orangnya jangan disebut. Tapi walaupun tidak disebut orangnya, para pelaku itu merasa tersungging ya. Merasa tersentil dengan hal itu. Tetap aja nuduh. Karena kita tidak memfonis orang tapi kita hanya membahas hukum sebuah perbuatan. Anda sering mendengar dari salah seorang dari Yayasan Kajian Sunnah di Bandung. Yang bila kajian sunnah tidak diselenggarakan oleh yayasan kajian sunnah tersebut Melarang untuk kajian dengan Ustadz Fulan tersebut Bagaimana menurut Ustadz fenomena ini Ini namanya pengkotak-kotakan Ingat yayasan alat bukan tujuan Tujuan utamanya dakwah Siapapun yang pemat, menjadi pematerinya Siapapun penyelenggaranya Selama ustadznya benar, siapapun yang menyelenggarakannya wajib-wajib kita dukung. Kemarin hari Ahad, kita kan ada apa namanya? kajian rutin hari Ahad di Jalan Jurang Al-Furqan. Kemarin ada guru kita, guru saya juga Ustaz Abdul Hakim Abdul datang ngisi di sini ya. <laughs> Apa yang saya lakukan? Ngelarang jangan. <laughs> Masa jangan, saya juga belajar ke beliau. Saya liburkan, datang semua ke sini. Gak pernah kalau mereka datang tablik akbar di saya ada eh, kajian lagi enggak, saya liburkan. Datang. Kita tidak mendakwahkan yayasan, tidak mendakwahkan pribadi daya atau ustaz, tapi mendakwahkan Islam. Siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang menyelenggarakannya, selama benar wajib kita dukung. Jangan mengesankan ke tengah-tengah umat ada pengkotak-kotakan sesama halus sunnah. Nggak, nggak boleh. Ya. Tapi orang lain begitu, ah kajenting batur. <laughs> Kalau itu kita tahu buruk, jangan diikuti. Jangan di, diturutan, apa diturutan teh? Ya jangan diikuti tadi, ya. Nasihati boleh nggak? Kalau maslahat boleh. Oleh karena itu sekali lagi Selama penyelenggaranya Ustadznya yang mengajarkannya benar Akidahnya, tauhidnya, pemahamannya Keilmuannya ya Penyelenggaranya siapapun Maka silakan datang Jangan dilarang Dukung semampu yang kita bisa ya Itu yang harus kita lakukan Kalau ada orang melarang begini, melarang begitu walaupun isinya benar, ustadznya lurus, tapi karena bukan grup kita, <laughs> bukan yayasan kita, lalu dihalang-halangi ya. Ini harus dipertanyakan tujuan dari dakwahnya. Mungkin ingin aktualisasi diri. Mungkin ingin eksis. Emangnya yang nyalaf itu cuma dia. Enggak lah, kita juga bisa. Ah. itu tujuannya sudah lain ya. Ingat dakwah mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada pribadi ustad atau kepada yayasan. Yayasan ini nonsens. Yayasan ini alat. Kalau alat itu berguna silakan pakai, kalau alat itu menghambat buang sudah, ya. Seperti itu. Kalau kita umpama ke satu tujuan pakai motor. Apa tujuan kita pakai motor? Agar sampai cepat, efektif, efisien. Tapi motornya mogok kan gitu. Ya. Gimana? Ah, simpan aja dulu pakai angkot ke, pakai taksi ke, pakai gojek ke, pakai apa yang penting tujuannya tercapai. Nanti setelah itu tercapai, kembali lagi ke motor tadi, jual atau perbaiki. Jangan sampai terus ngutak-atik motor sampai dua hari. Acara <laughs> utamanya bubar <laughs> tidak terdatangi. Jangan sampai seperti itu. Ingat, ini dakwah itu untuk akhirat bukan untuk dunia ya Amalan sahabat dengan kita kan berbeda ya. Iya. Pahalanya seperti dalam hadis mengenai keutamaan sahabat. Faktornya karena keikhlasan yang membuat pahala besar itu gimana? Faktornya karena keikhlasan. Keikhlasan yang membuat pahala besar itu gimana? Meniatkan amalan itu hanya untuk Allah. Hanya untuk kebahagiaan kita di akhirat. Bukan untuk dunia. Baik untuk dunia itu pujian, apresiasi orang, penghargaan, penghormatan orang, atau kedudukan atau jabatan. Kalau kita berbuat seperti dalam dakwah, tapi ada orang yang mencibir dakwah kita. Lalu kita marah tersinggung. Kamu tidak menghargai saya ya? Berarti masih ada unsur dunia dalam niat dakwah kita ingin dihargai. Sebodoh amat. Selama yang kita lakukan benar, orang mau menghina, mau mencela, urusan dia dengan Allah. Kita berbuat bukan untuk dipuji orang, diapresiasi orang, dihargai orang. Ingin dibalas oleh Allah, bukan oleh manusia. Selama kita benar ya. Tapi kalau orang itu mengkritik kita karena beberapa kesalahan dalam dakwah yang kita lakukan, ya perhatikan. Oh iya salah dalam hal ini, koreksi Berterima kasih kepada dia. Dia mengoreksi karena sayang, bukan karena benci. Dia tidak ingin kita terus-menerus dalam kesalahan itu. Perbaiki cara yang kita lakukan. Umpamanya ketika kita dakwah isinya benar tapi disertai celaan. Dasar tuh orang-orang bego dan orang-orang tolol. Perhatikan nih ayat bego umpamanya. Ada yang mengkritik. Afan Ustaz tolol begonya jangan disebut atau kurang pantas gitu ya. Apakah kita tersinggung? Siapa tadi yang yang mengkritik saya? Mana mana orangnya? Anak ingusan. <laughs> saya ini sudah puluhan tahun jadi dai, kamu baru duduk beberapa bulan sudah mau mengkritik saya. Nah, itu sebab tanda tanya juga niatnya tuh. Kalau ada koreksi dari siapapun ya terima ya. Oh iya bego dan tolol nggak pantas tuh nanti orangnya bukannya sadar malah apa? Tersinggung, lari dia dari majelis dakwah. Tadinya sudah seneng-seneng tuh. Eh ternyata dibego-bego, ditolol-tolol, nggak jadi dan dia nyebar ke teman-temannya, ditulis di medsosnya. Saya dibego-begoin, ditolol-tololin oleh ustaz. Akhirnya nyebar. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh, jadi di, di, dijuluki Ustadz Bego. Kan begitu ya biasanya orang. Tercorenglah citra dakwah ini ya. Ustadz saat punya banyak uang rasanya ingin untuk sedekah dan berbagi. Namun saat tidak punya uang, ada hasrat ingin men, men, ingin menari. Namun pada saat tidak punya uang, ada hasrat ingin menari. Ahmanya menari, mencari merenya. Ingin mencari. Bagaimana perasaan itu bisa terjadi? Saat banyak uang ingin sedekah dan berbagi, saat tidak punya ingin mencari uang. Ya benar ya? Apa salahnya? Ini menari apa mencari apa menangis? Menari ini. Kalau menari ya jangan. Mau punya uang, mau tidak punya uang, jangan menari. Terakhir ya. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dan hadis dengan eh, cepat dan membekas sampai mengamalkannya karena umur ini semakin tua apa ada tips-tipsnya? Saya juga ingin tahu saya usul ke yayasan ke Ikhwan, adakan daurah sebenarnya atau tablik akbar. Siapa pematerinya? Orang yang hafid. Yang sudah punya pengalaman, sudah merasakan, punya kiat, dan sudah banyak mengajar, siapapun dia. Ada anak muda, pengantin baru, namanya Haidar. Dia sudah hafid. Suatu saat ada yang nanya mau konsultasi untuk bisa menghafal Al-Quran secara cepat. Haidar bilang, sayang kalau di hadapan satu dua orang, bagus di tablik akbar. Biar manfaatnya lebih banyak gitu. <clears throat> Sobat lagi Iwan Iwan segera adakan hubungi kiat mudah menjadi seorang hafid gitu ya atau apapun judul yang menarik minta waktu ya kepada dia kejar terus kalau kita butuh dari ini mah hanya dalam obrolan kapan atau bisa ah itu mah si ganut niat gitunya saya juga kalau umpama ada ikhwan dari luar kota nanya Ustaz kapan bisa mengisi di tempat kami itu mah sama dengan menawari baso kepada orang sunnah bau baso. Orang Sunda malunya besar. Enggak, udah kenyang. Padahal lapar tiga hari belum makan. Kalau ke orang Sunda jangan begitu. Ada tukang baso mang dua mangkok. Lalu nah, silakan Ustaz. Oh enggak enggak, eh, sudah udah udah kan udah sediakan. Pasti dimakan. Walaupun sudah makan. Kalau sudah dibegitukan ya. Coba kalau seorang ustaz kapan bisa ah, ngisi di tempat kami? Ya kapan-kapan lah. Paling gitu ya. Jangan begitu. Gini Ustaz, di tempat kami akan ada tablik akbar tanggal sekian. Tolong Ustaz isi ya. Tolong, tolong. Gitu. Itu yang akan ada alasan nanti. Tapi kalau kapan bisa ngisi di tempat kami? Ya jawabannya kapan-kapan. Ya ada kepastian ini juga nggak pasti kapan. Kita juga nggak memberikan kepastian kapan. Nah jadi tolong kejar, tolong kejar. Kapan bisanya? Minta lagi, minta lagi menunjukkan apa? Kita butuh ya. Kalau saya ada, saya juga hadir. Ingin jadi hafid. Cukup sampai di sini. Pertanyaan masih ada yang belum terbahas. Insya Allah kita jumpa lagi dia masih akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.